Islam sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang dipahami, diamalkan oleh generasi pertama umat ini salaf. Juga telah dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan fadilah-fadilah berislam. Juga anjuran-anjuran untuk berpegang teguh dengan Islam dan sunnah. Juga telah dijelaskan barakallahu fikum tentang prinsip bahwasanya Islam di atas sunnah harga mati. Tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Dan juga dijelaskan barakallahu terkait dengan ancaman-ancaman bagi siapa saja yang menyimpang dari bimbingan Islam di atas sunnah ini. Maka ikhwanakumullah, ya satu hal penting yang perlu untuk dipahami ialah di dalam berislam di atas sunnah menggapai keutamaan-keutamaannya itu yang diperlukan yang dituntut adalah pembuktian di dalam kehidupan keseharian. Bukan semata-mata slogan. Bukan semata-mata pengakuan. Tetapi yang dituntut adalah pembuktian kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kita kali ini barakallahu fikum akan kita bawakan beberapa ayat dan juga beberapa hadis yang di sana akan dijelaskan adanya pihak-pihak yang mengaku muslim tetapi ternyata dia tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Pengakuan semata. Barakallahu fikum. Dimulai dari umat-umat yang sebelumnya sampai pada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. umat-umat terdahulu mereka dinyatakan muslimin ketika mengikuti dan mengimani nabinya masing-masing. Islam dengan makna umum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat nabinya masing-masing. Dan di masa dahulu yang dikenal sebagai bapaknya kaum muslimin, bapaknya kaum muwahhidin adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Sehingga nabi-nabi yang datang setelah beliau dinyatakan kembali atau di atas millatu Ibrahim. Di atas millah Nabiullah Ibrahim, millatun hanifiyah, millah yang lurus agama tauhid tanpa syirik. Millatu Ibrahim. Semenjak itu barakallahu fikum. Banyak dari kalangan umat manusia kala itu yang mengaku-aku menjadi pengikut Nabi Allah Ibrahim atau mengaku-aku Nabi Allah Ibrahim AS bersama dengan mereka. Padahal tidak demikian kenyataannya. Dulu orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya Nabiullah Ibrahim Yahudi bersama dengan mereka. Mereka adalah pengikut Nabiullah Ibrahim. Mereka layak dengan Nabiullah Ibrahim. Layak dengan millatun hanifiyah. Kaum Nasara tidak kalah dengan itu. Mereka juga sama mengklaim bahwasanya Nabiullah Ibrahim salatu wassalam seorang Nasrani Bersama dengan mereka, nabinya mereka, mereka sebagai pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu di atas milah hanifiyah. Padahal tidak demikian. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan di dalam surat Ali Imran terkait dengan ahli kitab. Mereka saling berargumentasi saling membawakan hujah tentang Nabi Allah Ibrahim bersama dengan mereka. Lalu Allah bantah itu semuanya. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-65 dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih?" Afala ta'qilun Wahai ahli kitab Wahai Yahudi Wahai Nasrani Kenapa kalian saling berhujjah Saling adu argumentasi Tentang Nabiullah Ibrahim Bersama dengan masing-masing kalian Padahal tidaklah Taurat dan Injil itu Diturunkan Melainkan setelah Masa Nabiullah Ibrahim salatu wassalam Afala ta'qilun? Apa kamu tidak berakal? Ayat ini barakallahu fikum di dalam tafsirnya di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi antara al-Yahud dan Nasara. Mereka saling berselisih, saling adu mulut, adu argumentasi terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam masing-masing mengklaim, masing-masing mengaku Nabi Ibrahim adalah mereka. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengisahkan ijtama'at nasara najran wa ahbaru yahud inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanaza'u indah. Pernah suatu kali Orang-orang Nasoro Najran Sekarang masih ada Najran Perbatasan uh, Saudi Yaman Namanya Najran Pernah suatu kali orang-orang Nasoro Najran Berkumpul dengan pendeta Yahudi Di sisi Rasulullah SAW Mereka pun berselisih di sisi Rasul Faqalatil ahbar Berkatalah para pendeta pendeta Yahudi, maka na Ibrahimu illa Yahudi. Ibrahim itu bukan lain kecuali Yahudi. Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi. Diklaim sama mereka. Wa nasara maka na Ibrahimu illa Nasrani. Nasara mengatakan, unda oh, Nabi Ibrahim seorang Nasrani, bukan Yahudi." ngotot Yahudi nah, Nasrani Yahudi Nasrani Yahudi Nasrani bersengketa terkait dengan Nabi Allah Ibrahim di sisi Rasulullah SAW maka Allah pun menurunkan ayatnya Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit taurat wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun wahai ahli kitab kenapa kamu saling adu, eh, adu hujah adu argumentasi tentang Nabiullah Ibrahim padahal tidaklah Taurat dan Injil itu turun melainkan setelah Nabiullah Ibrahim apakah kamu punya akal maknanya Keif, bagaimana mungkin kamu kamu ini bersengketa saling mengklaim Ibrahim Yahudi Ibrahim Nasrani kitab suci Taurat yang diturunkan kepada kalian bangsa Yahud, kitab suci Injil diturunkan kepada kamu bangsa Nasrani, itu semua setelah jauh setelah wafatnya Nabi Ibrahim. Kok ujuk-ujuk kamu mengatakan Ibrahim sama kami? Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani. Itu namanya klaim saja, pengakuan saja. Yahudiyah itu baru muncul setelah zaman Nabi Ibrahim. Nasraniyah baru muncul setelah zaman Nabi Ibrahim. Kok bisa-bisanya mengklaim Nabi Ibrahim bersama dengan kamu masing-masing? Kamu ini gak waras. Afaratul ta'akilun? Nah, jelas dalam ayat ini barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari tindakan orang-orang Yahudi dan tindakan orang-orang Nasrani yang hanya semata-mata mengaku mengaku sebagai pengikut Nabi Allah Ibrahim atau mengaku Nabi Ibrahim tergolong dengan mereka. Diingkari Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi juga bukan Nasrani tetapi Nabi Ibrahim seorang muslim yang hanif muslim yang lurus di atas tauhid wa ma kana minal musyrikin Allah mengatakan dalam firman-Nya setelah itu, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi dia seorang yang hanif, yang lurus, yang muslim, yang dia tauhid dan beliau bukan kaum musyrikin, bukan tergolong orang-orang yang syirik. Barakallahu fikum. Lalu setelah itu Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang berhak mengklaim sebagai pengikut Nabi Allah Ibrahim yang berhak untuk menjadi atba' Nabi Ibrahim adalah kaum mukminin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa nabi nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling layak yang paling berhak mengklaim Nabi Allah Ibrahim bersama dengan mereka adalah alladzina taba'u, orang-orang yang ikut dengan Nabi Ibrahim, yang beriman dengan Nabi Allah Ibrahim. Wa nabi dan Nabi Muhammad ini walladzina amanu dan orang-orang beriman dengan Nabi Muhammad. Bukan Yahudi, bukan Nasrani yang berhak. Kami kaum muslimin kami kaum mukminin yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW yang berhak mengklaim itu. Kamilah kaum muslimin yang di atas milah Ibrahim. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW di atas milah Ibrahim. Yang benar Muslim Hanif Yahudi bukan Nasrani juga bukan. Barakallahu. Ini wabah. Dari sini barakallahu fikum ada faedah penting yang bisa kita ambil yaitu budaya ngaku, budaya mengklaim itu budayanya ahli kitab. Itu budayanya orang-orang Yahudi. Budayanya orang Nasrani hanya bisa mengaku, hanya bisa mengklaim ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Allah fikum. Hada wadih. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain celaan bagi siapa saja yang mengklaim, mengaku bersama dengan Nabiullah Ibrahim tapi ternyata dia benci dengan bimbingan syariah Nabiullah Ibrahim mengklaim bersama dengan Nabi Allah Ibrahim ternyata tidak mengamalkan bimbingan-bimbingan syariatnya Nabi Allah Ibrahim. Allah menekaskan dalam firman-Nya. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Dan barang siapa yang membenci tidaklah ada orang yang membenci milah Ibrahim melainkan seseorang yang membodohi dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih dia menjadi rasul kami di muka bumi ini di dunia ini dan Ibrahim di akhirat nanti tergolong orang-orang yang saleh. Syahidnya pada kata-kata waman man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Yang mengklaim yang mengaku bersama dengan Nabi Ibrahim Ternyata pada amaliyahnya benci dengan milah Ibrahim, bertentangan dengan milah Ibrahim, menyelisihi milah Ibrahim. Ini orang bodoh, membodohi dirinya sendiri. Barakulah. dikecam. Dan dia bukan termasuk orang yang soleh. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah eh, umat-umat umat -umat yang terdahulu. Mereka semuanya terkait dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pengakuan saja, mengklaim saja ternyata tidak dibenarkan dalam eh, dalam eh, dalam Al-Qur'an dan bahkan dicela oleh Allah Azza wa Bahkan untuk menegaskan tentang bab ini tidak perlu dengan semata-mata pengakuan dan menjelaskan betapa tercelanya budaya ahli kitab yang hanya mengaku tanpa bukti. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pernyataan-pernyataan Nabi Allah Ibrahim yang mengandung unsur baroah berlepas diri dari kaumnya dari orang-orang yang tidak sesuai dengan milah beliau di antaranya yang disebutkan di dalam surat Al-An'am Ayat yang ke-78 dan setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan pernyataan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam Ya qawmi Inni bari'um mimma tushrikun Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifa Wa ma ana minal musyrikin Nabi Ibrahim menyatakan ya kaum wahai kaumku inni bari mimma tusrikun. saya barok berlepas diri dari apa-apa yang kamu sekutukan saya barok dari syiriknya kalian dari kufurnya kalian Aku menghadapkan wajahku hanya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi sebagai orang yang hanif, yang lurus akidahnya dan aku bukan orang musyrik langsung aku borok al yahud kufar musyrikin nasara kufar musyrikin yang ini menyembah Nabiullah Isa mengatakan Nabiullah Isa sebagai sembahan sebagai anak Tuhan yang ini mengatakan Uzair anaknya Allah kufur ditegaskan dalam pernyataan ini in ya qaumi inni baraun mimma tusyrikun Wahai kaumku, aku barok berlepas diri dari semua yang kamu sekutukan. Bayangan apa raisine ngaku-ngaku Nabi Ibrahim Yahudi, ternyata Nabi Ibrahim barok. Ngaku-ngaku Nabi Ibrahim sebagai Nasrani, ternyata Nabi Ibrahim barok berlepas diri dari mereka semuanya ya isin ya isin tapi terbongkar hakikat yang ada intinya semata-mata pengakuan tercela semata-mata mengklaim tercela ketika tidak ada pembuktian yang kedua budaya mengaku budaya mengklaim dengan tanpa ada bukti dan hujah yang benar sifatnya orang-orang Yahudi dan sifatnya kaum Nasrani budayanya orang kafir, budayanya ahli kita Ternyata barakallahu fikum budaya semacam ini juga menjangkiti sebagian kaum muslimin. Barakallahu fikum. Bahkan orang-orang yang soleh sesungguhnya orang-orang baik. Cuman eh, tidak terwujud dengan amaliyahnya. Punya niatan bagus tapi salah. Sekarang berkaitan terkait dengan umat ini. Kalau pada umat ini semua tertuju kepada Nabi Allah, Nabi kita Muhammad SAW Sebab yang namanya kaum muslimin setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah yang beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW berislam dengan makna khusus beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Sehingga semuanya terkait dengan masalah Rasul SAW. Al-Yahud wan Nasara tidak masuk. Kenapa ikhwan? Kufar. Mereka orang-orang kafir terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Tidak dianggap. Tapi yang dibicarakan sekarang ialah kaum muslimin yang sudah beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beriman kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam Muslim dia bukan Yahudi bukan Nasrani Muslim dia mengaku sebagai Muslim beriman kepada Rasulullah Wasallam tapi ternyata pengamalannya pembuktiannya menyelisihi bimbingan Rasulullah Wasallam. Dicontohkan di sini beberapa kasus dan beberapa riwayat. Yang pertama ialah terkait dengan kasusnya orang-orang Khawarij. Khawarij muslim atau bukan? Muslim. Amaliyahnya amali Islam salah bahir atau bukan? Salah Islam ya. Salat, puasa, baca Al-Qur'an, masyaallah itu dia. Ya dikenal dengan ahli ibadah. Muslim, Yahudi bukan, Nasara bukan, Majus bukan, semua bukan, Muslim. Muslim ya. Bahkan merasa dirinya yang paling baik. Orang-orang khawarij pada masa dahulu di zamannya Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam merasa dirinya paling baik, lebih baik daripada para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in bahkan merasa baik daripada Rasulullah SAW. Itu nas nyata dari sabdanya Rasul SAW. Ada sebuah riwayat yang cukup panjang dan dia hasan atau sahih ya ikhwan. Terkait dengan orang khawarij di zamannya Rasulullah SAW. Jadi eh, di zamannya Rasul masih hidup kala itu. Ada seseorang yang dikenal betul-betul ahli ibadah. Semangat dalam perkara ibadah. Suatu kali datang dia. Ada Rasul bersama dengan para sahabat. Datang. Menyampaikan salam. Salat khusyuk, Masya Allah panjang selesai kemudian menghampiri Rasul dan para sahabat. Rasul mengatakan, Wahai pemuda, apakah kamu merasa di sini ada orang yang lebih baik daripada kamu? Apakah kamu merasa di sini sekarang ini ada orang yang lebih baik daripada kamu? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang lebih baik daripada saya. Padahal yang di, yang di depannya dia siapa ya, Pak? Rasul dan para sahabat. Dan sebelumnya ketika itu orang sedang salat, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, ini orang merasa diri yang paling baik, diri yang paling baik. Begitu sahabat bertanya lagi betul. Maka ini orang pergi. Begitu ini pergi, Rasul mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, Kum Uktulhu. Abu Bakar Siddiq, bang, bangkit kamu. Bunuh dia. Bunuh dia. Kejar tuh orang. Kejar ternyata sedang sholat. Bimbang. Beliau ini bimbang. Wah sholat. Bukankah Rasul melarang kita membunuh orang yang sholat? Nggak jadi. Akhirnya balik kepada Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kata Rasul apa yang kamu kerjakan Ya Rasulullah dia tadi sedang bangkit sholat Bukankah kita dilarang membunuh orang yang sedang sholat Bukan kamu orangnya Qum Umar Wahai Umar bangkit Bunuh dia Didapati lagi sujud Jangan bayangkan betapa lamanya itu sholat ya, ikhwan ya Sujud Ukur lagi dulu Ya sedang sujud Masa saya membunuh orang yang lagi sujud kepada Allah Azza dia. Baik lagi. Apa yang kamu kerjakan Rasulullah Lagi sujud ya Rasulullah. Bukan kamu orangnya. Kami yang Ali. Langsung manggil sahabat Ali. Bunuh dia. Didatangi sudah tidak ada orangnya. Sudah tidak ada orangnya. Disampaikan kepada Rasul. Sudah pergi ya Rasulullah. Belum mengatakan semua demi Allah kalau tadi kamu berhasil membunuhnya tidak akan ada ikhtilaf di kalangan kaum muslimin setelah ini. Harap disampaikan terkait dengan sifatnya dia terkait dengan kaum khawarij. Intinya apa ya? Mereka muslimin. Iya. Intinya mereka itu merasa dirinya yang paling baik yang paling merasa di atas sunnah yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jal meremehkan para sahabat radhiyallahu taala anhu Barakalafikum. Apakah cukup dengan pengakuan semacam itu? Hmm? Ya cukup. Rasul memerintahkan Abu Bakar wa Umar wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk membunuhnya. Allah memang dan juga Nabi kita Muhammad alaihissalam ketika menyebutkan menjelaskan tentang sifatnya kaum khawarij di antara sabda beliau SAW adalah yamruquna minal islam wa bin Yamrukuna minal din kama yamruqu kama yam yamruku as-sahmu ramiyah thumma la ya'uduna ilaih. Khawarij ini mereka keluar melesat dari Islam, dari agama ini seperti keluarnya, melesatnya panah dari buruannya dan kemudian tidak kembali lagi kepada Islam. Barakallahu Tidak perlu pengakuan. Tidak perlu slogan-slogan. Tidak perlu klaim-klaim. Walaupun secara zahirnya ibadahnya khawarij itu paling banyak, sholatnya mengalahkan sahabat, puasanya mengalahkan sahabat, baca Qur'annya lanyah. Tahu lanyah ya? Lancar kayak air. Tetapi dikarenakan dia menyelisihi bimbingan sunnah Rasulullah SAW, nggak dianggap itu semuanya. Bahkan disebutkan penyimpangan-penyimpangannya oleh Rasulullah SAW. Mereka itu orang yang keluar dari Islam dengan cepatnya Seperti keluarnya panah dari buruannya Dan tidak kembali lagi Sehingga semata-mata mengaku, semata-mata mengklaim orang itu di atas bimbingan Rasul, di atas sunnah, di atas Islam, di atas sunnah tidak cukup. Bahkan budaya-budaya klaim mengklaim seperti itu adalah budayanya ahlul bid'ah. Budayanya ashabul ahwa'i wal bid'ah merasa diri mereka di atas kebenaran, merasa di atas Islam yang paling benar. Ternyata menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dikecam dengan keras dalam Islam juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lain hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda Inna ala abi fulan laisu li bi awliya innama awliyai al-muttaqun Sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu bukan waliku, bukan orang-orang yang dekat dengan aku, bukan orang-orang yang aku cintai. Innama awliyai al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku yang dekat dengan aku yang aku aku, aku, aku cintai adalah kaum muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan secara, secara, secara mubham disebutkan siapa Untuk meliputi siapa saja yang kafir Dan yang kedua siapa saja yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW Yang mengaku muslim Yang mengaku berislam di atas sunnah Bahkan yang mengaku sebagai keluarga Rasul alaihi salatu wassalam secara nasab tetapi secara prinsipnya menyimpang. Itu bukan wali-waliku. Inna ala abi fulan laisu li bi awliya. Mereka bukan wali-waliku, bukannya dekat dengan aku, bukan orang yang mencintai aku. Aku nggak cinta sama mereka. Karena yang ini kafir, yang ini menyimpang, sahibul hawa. Yang ini keluarganya Rasul, tapi menyimpang juga nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mereka bukan waliku, bukan orang yang cinta sama aku. Aku nggak cinta sama mereka. Mereka bukan orang yang dekat dengan aku. Dipatahkan klaim-klaim mereka, dipatahkan pengakuan-pengakuan mereka. Rasul menyatakan yang sebenarnya innama awliya'i al-muttaqun sesungguhnya wali-waliku yang bertakwa kepada Allah azza wajalla Walaupun dia bukan familiku, bukan keluargaku, bukan ahlul bait, orang jauh, orang asing. Bahkan orang yang tidak pernah mendapati zamannya Rasul. Bahkan orang yang di akhir zaman nanti. Siapa saja bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama, mereka lah orang yang dikatakan walinya Rasul. Yang dekat dengan Rasulullah SAW. Yang mencintai Rasul dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sebenarnya. Walaupun dia nggak mengklaim, nggak mengaku, tapi dengan takwa yang dia miliki, dia melaksanakan Islam dengan benar sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang dikatakan walinya Rasul. Disebutkan dalam lafadz yang lain, Innama waliyallahu wa mu'minin. Sesungguhnya waliku adalah Allah Azza wa Jal dan orang-orang soleh dari kalangan kaum Mu'minin. Naam yang dicintai Rasul, yang mencintai Rasul, yang dekat dengan Rasul adalah dari kalangan hamba-hamba Allah, orang-orang yang soleh dari kalangan kaum Mu'minin. Mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal semata. Nah, juga demikian ya kawan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima semata-mata pengakuan, tidak menerima semata-mata klaim, tidak menerima. Harus diwujudkan dengan pembuktian dan kenyataan. Barakallahu fikum. Nah, hadis yang lainnya lagi yang juga semakna dengan apa yang kita bahas sekarang ini ya, masih lama, semacam lagi. Hmm. Kali ini bukan dikarenakan orang itu kafir. Bukan dikarenakan dia sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Gamblang ya. dia. Ini orang baik-baik. Orang yang soleh. Punya niatan bagus. Tapi caranya keliru. Juga dinyatakan eh, apa namanya Rasul Barak dari yang semacam ini. Dan subhanallah ini menimpa sebagian sahabat. Disebutkan dalam sebuah hadis di dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilapori ada sebagian sahabat mendatangi rumah-rumah istri-istri beliau menanyakan tentang ibadah beliau. Ternyata mereka menganggap sedikit. Dan mengatakan itu Rasulullah diampuni dosa sebelum dan setelahnya. Kalau kita ini siapa? Dan ternyata sebagian sahabat tadi masing-masingnya mengeluarkan statement. Yang pertama mengatakan amma ana fala akurul lahm. Adapun aku, aku tidak akan makan daging. Tidak makan yang enak-enak. Makan tapi yang nggak enak nggak enak. Daging saya tidak mau. Yang lain mengatakan amma ana faakumu wala anam. Adapun aku, aku akan kiamulail selama semalam suntuk. Kiamulail selamanya. Aku tidak bakal tidur. Yang lain mengatakan amma ana faasumu wala uftir. Kalau saya saya akan puasa selamanya tidak bakal berbuka. Yang keempat mengatakan amma ana fala atazawwaju nisa. Adapun aku, aku tidak akan menikahi wanita. Sibuk untuk beribadah, tidak mau ngurusi yang namanya wanita. Ini kumpulan semua riwayat terkait dengan kisah ini. Sampai itu semua kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun bergegas menemui mereka sambil menyatakan antumul ladzina taquluna kadza wa kadza Kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum bih. Sungguh demi Allah ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Aku yang paling takwa, aku yang paling khasyah. Walakinni aqumu wa anam wa asum wa uftir wa akurul laham wa atazawwajun nisa. Tapi aku kiamulail ya juga tidur, aku puasa juga buka puasa, aku makan daging juga aku menikahi para wanita. Langsung Rasul tegas mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, yang menyimpang dari sunnahku, bukan termasuk golonganku. Barakallahu fikum. Paham ya, Pak? Tidak semata-mata pengakuan Bukan semata-mata klaim Bukan semata-mata semangat beribadah, semangat beramal, semangat berislam, semangat bersunnah. Tapi dengan tanpa bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada gunanya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah terkait dengan riwayat ini dalam kitab beliau Fadlul Islam Beliau mengatakan fata'ammal. Cermati, cermati riwayat ini. Idza kana ba'du sahabah arada tabattul lil ibadah qila fihi hadzal kalam al ghalid wa summiya fi'luhu rughuban 'an sunnah fama dhannuka bighairi hadza min al bid'ah wa ma dhannuka bighairi sahabah Kata beliau rahimahullah, cermati riwayat ini. Kalau sebagian sahabat menginginkan tabatul untuk ibadah. Tabatul itu meninggalkan semua dunia fokus ibadah. Kalau sebagian sahabat ingin meninggalkan semua dunia hanya fokus dengan ibadah, dikatakan kepada mereka semisal ucapan yang keras macam ini dan tindakan mereka dikatakan membenci sunnah, menyelisihi sunnah. Bagaimana kiranya kalau yang terjadi adalah kebid'ahan-kebid'ahan selain itu eh, selain itu tadi. Bagaimana kiranya kalau pelakunya bukan sahabat? Tentunya Rasul akan semakin murka, akan semakin marah, akan semakin keras dan tegas pengingkarannya dan tentunya perbuatannya akan lebih lebih dinyatakan lagi sebagai kita yang menyimpang. Apalagi pelakunya bukan sahabat. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Itu sahabat ya. Diingkari seperti itu. Perbuatannya dikatakan membenci sunnah. Padahal tidak ada niatan sedikit pun dari para sahabat membenci sunnah. Sahabat itu orang yang paling cinta dengan sunnah, memuliakan sunnah, mengagungkan sunnah. Tetapi ini niat yang baik salah jalan. Niat yang bagus tapi caranya keliru. Niatnya bagus. Yang dikerjakan e, sebuah amal. Tapi berhubung tidak ada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dikatakan kekeliruan, kesalahan, tindakan memenuhi sunnah. Apalagi yang jelas, jelas bid'ah apalagi yang jelas-jelas kesesatan apalagi yang jelas-jelas punya makar dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah maka tentunya enggak dianggap lagi akan diingkar dengan lebih keras lagi pengingkarannya dan pasti dikatakan sebagai penyimpangan-penyimpangan dari sunnah khulasanya barakallahu fikum di dalam berislam di dalam berislam di atas sunnah dalam mengamalkan sunnah dengan pemahaman salaf tidak cukup hanya ngaku. Tidak cukup hanya semata-mata pengakuan, tapi harus diwujudkan dengan pembuktian dalam kehidupan keseharian betul-betul kita ini amaliyahnya semuanya sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas sunnah dengan pemahaman salaful ummah akidah sampai urusan buang hajat barakallahu fikum sekali lagi semata-mata klaim, semata-mata pengakuan dengan tanpa adanya bukti ilmiah itu wataknya orang-orang ahli kitab, ahli Yahud wa Nasar dan itu merupakan budayanya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Sementara di sekarang dulu dan insyaallah pada zuhur nanti akan akan dibawakan penekanan-penekanan ayat-ayat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kita harus betul-betul membuktikan Islam kita dengan mengikuti Islam yang benar. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahi Alamin. Tafadalu hafidhakumullah.